Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau masih berada dalam pembahasan mengenai khabar Kemudian kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-123 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa akhbaru bi dzarfi nau bi harfi jar dan mereka yaitu orang-orang Arab itu membuat khobar bagi mubtada dengan dzaraf atau dengan huruf jar nawina ma'na kainin awis taqor orang-orang Arab tersebut itu membuat khobar dengan dhorof dan huruf jar tersebut, itu dengan meniatkan atau memperkirakan makna kainun atau istakorro. Jadi misalkan ada sebuah kalimat yaitu ana fil masjidi. Ana sebagai mubtada dan fil masjidi sebagai khobar yaitu jar majarur. Maka pada saat itu penutur meniatkan ada makna ka inun yaitu anaka inun fil masjidi. Ya, itu maksud dari bait ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk bait yang ini yaitu al-khabaru syibahul jumlati yaitu khabar berupa syibahul jumlah Hadzal qismu tsalitsu min aqsamil khabari. Ini adalah jenis yang ketiga dari jenis-jenis khabar. Wa huwa syibahul jumlati. Yaitu khabar berupa syibahul jumlah atau sesuatu yang serupa dengan jumlah. Kita lihat catatan kaki. takot fi babil mausuli wajahut tasmiyati bishibahil jumlati. Telah berlalu pada bab al-mausul, ya, sisi penamaan mengapa Zorof dan Jarmajerur itu dinamai dengan shibahul jumlah itu telah berlalu pada bab al-mausul. Secara umum disebut syibhul jumlah karena jar majerur dan zorov itu menyerupai jumlah karena adanya muta'alliq dengan fiil atau yang serupa dengan fiil. Dan juga makna dari zorov dan jar majerur itu tidak akan sempurna tanpa adanya fiil atau yang serupa dengannya. Karena itu dinamakan dengan syibahul jumlah. Wa aziduhuna bi anna hadha ta'lila mabniyun indahum ala annal khobaro huwal mutaallakul mahzufu. Dan saya tambahkan di sini bahwa pertimbangan tersebut, artinya pertimbangan mengapa Dhorof dan jar majrur itu dinamakan dengan syibhul jumlah. Ya, dasar pertimbangannya itu adalah atau didasarkan di sisi ulama yang berpendapat demikian itu dipertimbangkan atas pendapat bahwa khobar dari jumlah tersebut itu adalah muta'allak yang dihapus. Jadi misalnya tadi ana fil masjidi itu sebetulnya Menurut mereka ada khobar yang dihapus. Khobarnya yaitu kainun. Ya anaka inun fil masjidi akan tetapi kainunnya dihapus. Kita kembali ke atas. Wal muradu bihi dan yang dimaksud dengan syibahul jumlah Adzorfu binau'aihi zamaniyi wal makaniyi. Yaitu zorof dengan dua macamnya, yaitu zorof zaman dan zorof makan. Wal jarru wal majaruru. Dan juga termasuk zorof adalah jar majarur. Nahwu contohnya as sawmu yaumal khomisi puasa tersebut ya, dilakukan atau berada pada hari Kamis. Kemudian wattarawihu lailatal jumu'ati. Dan salat tarawih tersebut berada pada malam Jumat. Maka pada jumlah ini, pada contoh jumlah ini, kata yauma dan lailata itu adalah dhorof, dalam hal ini adalah dhorof zaman. Wanahwu dan contoh al-masjidu amamal baiti. Masjid tersebut ada di depan rumah. Maka contoh di, pada contoh ini kata amama itu adalah dhorof makan. Wanahwu dan juga pada contoh Alkitabu fil haqibati. Kitab tersebut berada di dalam tas. Maka fil haqibati ini adalah jar majrur yang menjadi khobar. Maka contoh-contoh ini mewakili dhorof zaman, dhorof makan, dan jar majrur. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-40 ayat ke-42. Jadi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman warrakbu asfala minkum dan kafilah atau rombongan itu berada di bawah kalian. Maka di sini kata asfala itu adalah dhorof. Dalam hal ini adalah dhorof makan yang menjadi khobar. Waqala dan waqala sallallahu alaihi wasallama atau ini kita lihat ada catatan kaki terkait dengan ayat ini. Catatan kaki keempat, waqad waqa'a dzarfuz zamani khobaron. Dan sungguh dzaraf zaman itu juga dapat menjadi khobar fi qawlihi ta'ala dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-hajju ashhurum ma'lumat Ya dalam surat Al-Baqarah ayat ke 197 Allah Subhanahu wa taala berfirman al-hajju ashhurum ma'lumat. Ya dan haji itu uh, ada pada bulan-bulan yang telah diketahui. Wa huwa ala hadfi mudhafin. Dan di sini itu ada mudhaf yang dihapus. Wa taqdiru wallahu a'lamu dan takdirnya wallahu a'lam waqatul haji ashurun ma'lumatun. Ya, jadi ada mudhaf yang dihapus yaitu kata waqtu maka takdirnya adalah waqtul haji ashurun ma'lumatun. Waktu haji itu adalah bulan-bulan yang telah diketahui. Li'annal ashhura laisat hiyal hajju. Karena bulan-bulan tersebut itu bukanlah hakikat haji itu tersendiri. Walakinnaha waqtul haji akan tetapi bulan-bulan tersebut itu adalah waktu berhaji. Ya, bukan haji itu tersendiri. Kita kembali ke atas. Waqala sallallahu alaihi wasallama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda As-sabru inda sadmatil ula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sabru 'inda sadamatil ula." Kesabaran itu ada pada ada pada benturan atau hentakan yang pertama. Bahwa kesabaran itu ada pada benturan atau hentakan yang pertama. Maka kata inda di sini itu adalah zorof zaman yang menjadi khobar. Kita lihat catatan kaki Rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan. Wa yushtarotu fi dhorfi wal jarri wal majruri an yakuna tamaini. Dan disyaratkan bagi dhorof dan Jarma Jerur bahwa dhorof dan Jarma Jerur tersebut ketika akan dijadikan khobar itu harus berupa tam. Apa maksudnya? Ai yahsulu bil ikhbari bihima faidatun bimujarrodi zikrihima. Maksud dari dhorof atau jar majrur yang tam itu adalah dengan hanya menyebutkan keduanya, yaitu dengan hanya menyebutkan dhorof atau jar majrur, dan juga atau dengan menyebutkan keduanya, dan dimaksudkan untuk menjadi khobar. Artinya dengan menyebutkan dhorof dan jar majrur, itu dimaksudkan menjadi khobar, itu akan menghasilkan faidah. Artinya syaratnya harus menghasilkan faidah ketika menyebutkan keduanya sebagai khobar. Bikhilafi, ya ini berbeda dengan Muhammadun bika wa aliyun makanan. Ya, contohnya jar majrur Muhammadun bika, ya bika tersebut, kemudian Dhorof yang ada pada aliyun makanan. Ya, ini tidak memenuhi syarat. Mengapa? Li'adamil faidati. Karena tidak adanya faidah yang dihasilkan dari dua jumlah tersebut. Wa qad hasala khilafun fil khabari huna. Dan sungguh ada perbedaan pendapat di antara para ulama nahwu mengenai apa yang menjadi khobar pada kasus ini. Artinya pada kasus khobar berupa dhorof dan jar majrur, itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama nahwu, mana yang menjadi khobarnya. Wal mashhuru annal khobaro huwal muta'allakul mahzufu. Dan pendapat yang masyhur bahwa khobarnya yang menjadi khobar dari jumlah tersebut itu adalah muta'allak yang dihapus. daru fi'lan. Maka muta'allak tersebut itu dapat ditakdirkan sebagai fi'il. Nahwu contohnya ista'korro. Contohnya fi'il ista'korro. Maka menurut pendapat yang masyhur tersebut, khobarnya itu adalah muta'allak yang dihapus, contohnya berupa fi'il ista'korro, Au wasfan, atau muta'allak tersebut, itu ditakdirkan yang dihapus adalah wasf. Nahwu contohnya kainun. Contohnya adalah kata kainun, ada. Maka menurut pendapat yang masyhur tadi, khobarnya itu adalah kata inun yang dihapus. Wahada huwalladhi yajri ala alsinatil mu'ribina. Dan ini adalah pendapat yang jaro ala lisan itu maksudnya intasyaro yang tersebar dan ini adalah pendapat yang tersebar di antara para ahli i'rab. Wa hadha ma'na qawlihi wa akhbaru bi dharfin ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa akhbaru bi dharfin sampai akhir. Ai innal araba akhbarat anil mubtada'i bi dharfi au bi harfil jarri ma'a majrurihi. Bahwa sesungguhnya orang-orang Arab memberikan khobar bagimu betada dengan zorof atau dengan huruf jar dan majerurnya. Jadi maksud dari bait ini itu bahwa orang Arab itu memberikan khobar bagimu betada dengan zorof atau dengan huruf jar bersama majerurnya nawi nabi dzalika taqdiror ya nawi nabi dzalika taqdirul muta'allaqi wasfan mereka memberikan khobar dengan zorof atau huruf jar bersama majrurnya itu dengan memperkirakan atau meniatkan ditakdirkannya muta'allaq ya. wasfan berupa wasf. Nahwu contohnya kainun. Ya, contoh yang berupa wasaf itu adalah kainun. Au fi'lan atau muta'allaq yang diniatkan atau diperkirakan itu adalah berupa fi'il. Nahwu contohnya istaqarra. Contohnya kalau fi'il yang ditakdirkan e, itu adalah istaqarra. Wa yara akharuna annal khabara huwa nafsu dzarfi wal jarri wal majruri. Dan ulama-ulama nahwu yang lain atau orang-orang Arab yang lain itu berpendapat bahwa yang menjadi khobar itu dzaraf dan jar majrurnya itu tersendiri. Artinya tidak perlu ada muta'allak yang diperkirakan atau yang dihapus. Jadi tadi dikatakan pendapat yang masyhur itu ada muta'allak yang dihapus. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa yang menjadi khobar, ya dhorof dan jarma jerurnya itu tersendiri. Mengapa? Li'annahuma yatadommanani ma'nan sadiqon alal mubtada'i. Karena keduanya, yaitu dhorof dan jarma jerur, itu sudah mengandung makna yang benar atau makna yang berlaku bagimu betada. Fayakunani fi mahalli raf'in khobarun. Maka jadilah keduanya, yaitu dorof dan jarma majrur tersebut, itu menempati kedudukan rofaknya khobar. Wahada ro'yun wajihun. Dan pendapat ini, itu adalah pendapat yang juga tepat dan dapat diterima. Li'anna fihi taisiron. Karena di dalam pendapat ini itu terdapat taisir. Ya, terdapat sesuatu yang memudahkan. Kita lihat catatan kaki taqaddama fi babil mausuli anna minan nuhati man yara anna silata fi shibahil jumlati hiyal jarru ma'a majrurihi awid dzarfu telah berlalu sebelumnya pada bab al-mausul bahwa di antara para nuhat ya para ulama nahwu itu ada yang berpendapat bahwa silah dari mausul yang berupa syibhul jumlah atau silah dari mausul itu ada yang berupa syibhul jumlah yaitu jar majrur dan juga dzaraf. Wa hadza mithluhu. Dan pembahasan ini ya pembahasan bahwa dzaraf dan jar majrur itu menjadi khobar itu juga semisal dengan pembahasan yang ada pada mausul tersebut. Wa hakadza fi babin na'ti wal hali. Demikian juga pembahasannya pada bab na'at dan juga hal. Duna an nushiro ila anna kullan minhuma muta'alliqun bimahzufin. Pada pembahasan na'at dan hal tersebut, itu kami tidak mengisyaratkan bahwa keduanya, yaitu na'at dan hal, itu terkait atau muta'alliq dengan sesuatu yang dihapus wa in kana mu'tabaron wa manzuron ilaihi min nahiyatil makna walaupun yaitu mu'tabar ya dapat dipertimbangkan dan juga dapat dijadikan satu sisi perspektif terhadap muta'allaq tersebut dari sisi makna. Wala'allaka wala'allaka turaji'u syarhal mufassali dan barangkali engkau dapat ya, merujuk kepada syarah al-mufassal al-mujallad al-awwala pada jilid yang pertama safhata tis'ina wa safhata wahidatin wa tis'ina pada halaman 90 dan pada halaman 91 kemudian hasyiatas sabbani dan juga dapat merujuk kepada hasyiah as-sabban al-mujallad al-awwala pada jilid yang pertama, safhata mi'ata ini pada halaman ke 200. Kita kembali ke atas. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala pada surat Al-Anfal ayat ke-42, warraqbu asfala minkum, dan rombongan atau kafilah tersebut itu ada di bawah kalian, maka asfala zorfun mansubun fi mahalli raf'in khobarun. Maka lafat asfala itu adalah dhorof yang mansub, yang menempati kedudukan rofa sebagai khobar. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Pada surat Yunus ayat ke-10, segala puji bagi Allah, hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Maka lafat lillahi jarrun wa majarurun fi mahalli raf'in khobarun. Maka lafat lillahi itu adalah jar dan majarur yang menempati kedudukan rafa sebagai khobar. Maka pada pendapat yang ini, pendapat yang kedua ini, itu lebih mudah kita dalam mengikrob. Karena tidak perlu ada sesuatu yang ditakdirkan. Tidak ada suatu muta'alak yang kita niatkan kemudian dihapus. Kemudian asy Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-124, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, yakunus muzamanin khabara an juthatin wa in yufid fa akhbiro. Dan isim zaman itu tidak dapat menjadi khobar bagi juthah, Ya, juthah itu secara umum artinya tubuh atau badan, akan tetapi yang dimaksud di sini itu adalah isim zaman itu tidak boleh menjadi khobar ketika mubetadaknya berupa isim zat. Itu hukum asalnya. Wa in yufid fa akhbiro. Akan tetapi, jika isim zaman tersebut, itu menjadi khobar bagi isim zat, dan membawa faidah. Fa'akhbiro. Ya, maka jadikanlah khobar, tidak apa-apa. Kemudian Asyaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan judul untuk bait yang ke-124 ini. Yaitu Al-Ikhbaru bismizamani Wal Makani. Yaitu membuat khobar dari isim zaman dan isim makan. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan bait ini. Yaitu, Yaqa'us yaqa'us muzzamani khobaron an asma'il ma'ani. Isim zaman itu dapat menjadi khobar ketika mubetadaknya itu berupa isim makna. Ini hukum asalnya. Jadi ketika mubtada itu berupa isim makna, maka isim zaman itu dapat menjadi khobarnya. Nahwu contohnya as-saumu ghadan. as ghadan. Puasa dilaksanakan esok hari atau dilaksanakan besok atau puasa itu ada pada esok hari. Maka di sini ghadan itu adalah isim zaman dia dapat menjadi khobar. Mengapa? Karena as itu adalah ismul makna. as itu adalah isim makna. Wala yukhbaru bihi an idzawati. Dan isim zaman itu tidak boleh digunakan sebagai khobar ketika mubetadaknya itu berupa isim zat. Berupa isim zat. Contohnya apa? Nahwu Muhammadunil yauma. Muhammadunil yauma. Maka lafat Muhammadun itu adalah isim zat. Kemudian di sini kita datangkan al-yauma yaitu isim zaman sebagai khobar. Maka tidak boleh seperti ini. Mengapa? Li'adamil ifadati. Karena tidak adanya faidah. Fa'idha afada soha. Akan tetapi, jika misalnya ada isim that, kemudian setelah itu kita datangkan isim zaman sebagai khobar. Kemudian ternyata membawa faidah. Soha. Ya, maka sah isim zaman tersebut dijadikan sebagai khobar. Wal fa'idatu tahsulu bi thalathati asya'a. Dan faidah bagi isim zat atau faidah yang diberikan oleh khobar berupa isim zaman terhadap isim zat itu dapat dihasilkan dengan tiga perkara. Al-awwalu, perkara yang pertama, takhsisus zamani biwasfin. Isim zaman tersebut itu dikhususkan dengan suatu wasaf. Contohnya di sini diberikan naat, diberikan sifat. Nahwu contohnya nahnu fi yaumin mumtirin. Nahnu fi yaumin mumtirin. Kami berada pada hari yang hujan. Maka di sini nahnu itu adalah isim zat, kemudian yaumin di sini itu adalah isim zaman. Di sini itu dapat dijadikan sebagai khobar karena yaumin di sini dikhususkan dengan diberikan naat atau wasaf yaitu mumtirin. Kemudian au idofatin atau isim zaman tersebut dikhususkan, ditaksis dengan idofah. Nahwu contohnya, Nahnu fi syahris saumi. Kami berada pada bulan puasa. Maka di sini kata syahrin tadi itu adalah isim zaman, dia dikhususkan dengan diidofahkan kepada as sawmi maka menjadi khusus. Pada saat itu boleh dijadikan sebagai khobar bagi isim zat. Au alamiyatin. Atau dikhususkan dengan alamiyah. Mislu, contohnya, Nahnu fi Ramadhana. Kami berada pada Ramadan. Maka pada saat seperti itu, dapat dijadikan sebagai khobar. Wa yakunu dzarfu fi hadza majruran bi Maka pada semua contoh ini tadi yang pertama nahnu fi yaumin mumtirin, kemudian nahnu fi syahris saumi, kemudian nahnu fi ramadhana, semua dzaraf tersebut dalam contoh tersebut, itu majerur dengan huruf jar fi. Kita lihat catatan kaki. Idza kana majruran bi fi fala yusamma dzarfan istilahan. Ketika isim-isim zaman tersebut itu majerur dengan huruf jar fi, maka secara istilah itu tidak dinamakan sebagai dhorof. Mengapa? Li'anna hadhihi tasmiyata maqsuratun 'alaihi hina yakuna mansuban 'ala Zorfiyati. Karena penamaan dhorof itu hanya terbatas ketika isim zaman tersebut itu mansub karena Zorfiyah. Artinya ketika ada isim zaman, itu dikatakan dhorof, itu ketika dia dalam keadaan mansub. Sebagaimana kita mengetahui bahwa dhorof itu termasuk pembahasan mansubatul asma. Maka ketika dia mansublah, baru kita namakan sebagai dhorof secara istilah. Kalau tidak mansub, ya tidak kita namai sebagai dhorof fa in kharaja anha lam yusamma dzarfan. Maka ketika keluar dari keadaan tersebut, artinya keluar dari keadaan mansub, maka tidak dinamakan sebagai zorof. Kama sayati insya'allahu fi babil maf'uli fihi. Sebagaimana akan datang Allah nanti pada bab al-maf'ul fihi. Kita kembali ke atas. Wal jarru wal majruru fi mahalli raf'in khabarun ala ma taqaddama. Maka jar majrur tadi yaitu tadi fi yaumin mumtirin, kemudian fi syahris saumi, kemudian fi ramadhana itu menempati kedudukan rafa'nya khobar ala ma taqaddama sebagaimana yang telah berlalu sebelumnya bahwa i'rab seperti ini itu lebih mudah dibandingkan kita mentakdirkan khobarnya itu adalah muta'allaq yang dihapus. Afani yang kedua an yakunal kalamu ala taqdiri mudhafin huwasmu ma'nan. Keadaan yang dapat membuat bahwa isim zat yang diberi khobar dengan isim zaman tadi itu membawa faedah, kan tadi ada tiga perkara. Nah, perkara yang kedua yang dapat membuatnya menjadi membawa faedah itu adalah ketika pada kalam tersebut, ketika pada jumlah tersebut, itu ada mudof yang ditakdirkan. Artinya dibayangkan ada mudhof yang ditakdirkan. Kita bayangkan ada namun kemudian dihapus. Dan mudhof tersebut berupa isim makna. Nahwu contohnya al-lailatal hilalu. Al-lailatal hilalu. Maka kita melihat di sini al-hilalu di sini isim zat Al-hilalu adalah isim zat yang menjadi mubtada. Kemudian al-lailata itu adalah isim zaman yang menjadi khobarnya. Maka di sini kalau kita artikan saja ya, bulan sabit ada pada malam hari. Nah, ini secara asal tidak dapat dikatakan demikian. Namun dapat menjadi suatu jumlah yang membawa faedah ketika kita mentakdirkan ada mudhof yang dihapus. Apa yang dihapus yaitu kata tulu'u. Ya tulu'u. Ya ai al-lailata tulu'ul hilali. Malam hari itu adalah waktu terbitnya bulan sabit. Maka di sini ada kata tulu'u yang menjadi mudhof dan dia berupa isim makna yang ditakdirkan. Maka ketika kita mentakdirkan hal seperti ini, maka jumlah ini itu menjadi jumlah yang membawa faidah, yang mufidah. Wanahwu dan juga contoh, al ainabu syuhuros soifi. al ainabu syuhuros soifi. Kalau dilihat seperti ini saja, itu menjadi tidak ada faidahnya. Karena hanya disebutkan ya anggur-anggur itu ada pada bulan-bulan musim panas. Atau secara bahasa Arab ini belum membawa faidah karena al-inabu adalah isim zat. Maka harus ditakdirkan atau dibayangkan ada mudhof berupa isim makna. Apa itu? Ai wujudul inabi syuhuras saifi. Wujudul inabi syuhuras saifi. Ketersediaan dari anggur-anggur itu ada pada bulan-bulan musim panas. Maka ditakdirkan adanya mudhof yaitu wujudu, di mana wujudu itu adalah isim makna. Wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallama fi yaumil jumu'ati. Dan di antara contoh dari keadaan yang kedua ini, yaitu adanya mudhof yang ditakdirkan, itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hari Jumat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Wahada yaumuhumul alaihim. Dan ini yaitu hari Jumat itu adalah hari yang sebetulnya ditentukan bagi mereka. Fakhtalafu fihi. Kemudian mereka tidak setuju dengan hal tersebut. Fahadanallahu lahu. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita terhadap hari Jumat tersebut. Fahum lana fihi tabaun. Kemudian ya mereka datang setelah kita, ya, artinya mengikuti kita terkait hal tersebut. Fal yahudu ghadan, maka kemudian ya kalau di sini al yahudu itu isim zat. Ya, isim zat. Kemudian ternyata diberi khobar dengan ghodan, yaitu isim zaman. Maka orang Yahudi itu besok, wan nasoro ba'da ghodin. Dan orang-orang Nasrani itu setelah besok, artinya lusa. Ya, artinya orang-orang Yahudi itu kemudian pada hari Sabtu, kemudian orang-orang Nasrani itu pada besok lusa berarti hari Ahad. Di sini al-yahudu itu adalah isim zat. Maka karena, kenapa isim zat dapat diberi khobar dengan isim zaman? Karena kita mentakdirkan adanya isim makna. Wat takdiru dan takdirnya Idul Yahudi godan. Ditakdirkan kata idu yang berupa isim makna, ya bahwa Idul Yahudi, hari rayanya orang Yahudi, adalah besok. Karena kalau hanya dikatakan Yahudi besok, itu tidak membawa faedah. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, hadis tersebut itu rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian tadi tafsir bahwa ada takdirnya, ada kata 'idu' yang ditakdirkan, itu dapat dilihat pada unzur Fathul Bari, kita dapat melihat pada syarah Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari, pada Al-Mujallad Al-Mujallad Al-Thaniya, pada jilid kedua, Safhata Sittin wa Khamsina wa Thalathimiatin, pada halaman 356, Safhata Sittin wa Khamsina wa Thalathimiatin. Kemudian, wa syarhun nawawi ala muslimin. Dan kita juga dapat melihatnya pada syarah Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala terhadap Sahih Muslim. Al-Mujallad al Khomisa pada jilid yang kelima, ya, Safhata Safhata Thnataini wa Tis'ina wa thalafi Mi'atin. Pada halaman ke-392. Kita kembali ke atas. Wadzorfu huna mansubun ala dzorfiyati fi mahalli raf'in khobarun Dan dzorf di sini yaitu kata godan itu mansub karena zorfiyah namun menempati kedudukan rofa sebagai khobar. itu keadaan ketiga yang membuatnya menjadi ada faedahnya, membawa faedah. An yakuna smudzati mushbihan lismil makna. Walaupun isim zat tersebut ya secara penampakan itu berupa isim zat, namun ternyata isim zat tersebut itu menyerupai isim makna. Dari sisi apa? Fi husulihi waqtan ba'da waqtin. Karena isim vet tersebut itu terjadi dari waktu ke waktu. Nahwu contohnya ar-rutobu syahroi robi'in. Ar-rutobu syahroi robi'in. Kurma itu matang pada dua bulan musim semi. Atau kurma Matang itu dapat ditemui, dapat didapatkan pada dua bulan musim semi. Maka ar tobu itu walaupun isim zat, namun secara makna itu atau dia itu menyerupai isim makna. Karena kurma matang itu terjadi berulang-ulang dari waktu ke waktu. Yaitu pada kalau di sini dua bulan robi'ah. ya robi'ul awal dan robi'ul akhir. Ya pada dua bulan tersebut. Maka di sini karena berulang-ulang, maka isim zat ini itu menyerupai isim makna. Wa hadza yajuzu nasbuhu dzarfa zamanin. Maka kata syahroi di sini itu boleh dinasobkan sebagai dzarf zaman. Ya syahroi itu ya sebagai tanda nasob wa jarruhu bifi atau boleh juga syahroi ini itu majerur dengan huruf jar fi menjadi arrutobu fi syahroi robi'in wa huwa fil halataini fi mahalli raf'in khobarun dan itu dalam kedua keadaan tersebut ya baik itu arrutobu syahroi robi'in atau arrutobu fi syahroi robi'in itu keduanya baik dalam keadaan dhorof atau jar majrur itu menempati kedudukan rofa sebagai khobar. Wahada makna qawlihi wala yakunusmu wala yakunus muzamanin khobaron ila akhirih. Dan ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wala yakunus muzamanin khobaron sampai akhir Ai maksudnya la yaqa'us wal la yaqa la yaqa'us la yaqa'us muzzamani khabaron anil mubtada'i idza kana juthatan. Isim zaman itu tidak dapat menjadi khabar bagi mubtada jika mubtadanya itu berupa juthah Wal muradu bihi dan yang dimaksud dengan juthah di sini ismudzati yaitu isim zat. Lakin in hasala bidzalika faidatun jaza. Akan tetapi jika isim zaman itu menjadi khobar bagi isim zat yang tadinya hukum asalnya tidak boleh, namun jika ternyata dapat membawa faidah, maka itu diperbolehkan. Ya, maka itu diperbolehkan. Li'annal madara 'alaiha. Karena ya pokoknya atau fokusnya itu ada di situ. Ya, pokok atau fokus dari suatu jumlah itu apakah membawa faedah atau tidak. Wasakata an dzarfil makani dan di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu tidak menyebutkan mengenai dzaraf makan. Yang disebut hanya isim zam, isim zaman saja. Mengapa? Li'annahu yajuzul ikhbaru anidzati wal ma'na bi dzarfil makanil khassi. Karena boleh mengkhabarkan mengenai isim zat dan juga isim makna dengan huruf makan atau dengan dzaraf makan yang khusus. Li'annahu tahsulu bihil ifadatu. Karena baik isim zat atau isim makna itu ketika dikhobarkan dengan dzaraf makan yang khusus tersebut itu dapat membawa faidah. Mithlu contohnya alkitabu amamaka. Kitab tersebut ada di hadapanmu. Maka di sini kita melihat bahwa Alkitabu adalah isim zat. Namun dia dapat diberikan khobar dengan dhorof makan yaitu amama. Karena dia telah dikhususkan dengan diidofakan kepada domir kaf. Atau juga al-ilmu indaka. Al-ilmu indaka. Ilmu ada pada dirimu. Maka al-ilmu juga isim zat. Dan juga diberi khobar dengan zorof, yaitu inda di sini. Tetapi zorof di sini itu sudah dikhususkan dengan kaf di situ. Maka memungkinkan. Bikhilafi al-ilmu makanan. Ya, ini berbeda dengan contoh al-ilmu makanan. Fala yasihu maka tidak sah yang seperti ini karena makanan di sini dzaraf makan di annahu amun karena makanan di sini itu masih umum tidak ada sesuatu yang mengkhususkannya wa idza waqa'a dzarful makani khabaron wa kana mutasarrifan jika dzaraf makan atau ketika dzaraf makan itu menjadi khobar dan dorof makan tersebut itu mutasorrif. Maka jika isim di sini adalah isim yang mutasorrif, mithlu contohnya, al-mudarrisu najanibun wattullabu janibun. Guru-guru tersebut ada di samping dan pelajar-pelajar tersebut ada juga di samping. Maka janibun ini adalah dhorof makan. Ya, akan tetapi dia mutasarrif atau Khalidun amamaka. Ya, Khalid ada di hadapanmu. Maka kata amama ini juga adalah contoh dzaraf makan yang mutasarrif. Maka apa? Jaza fihi raf'u wan nasbu. Maka kalau misalnya dzaraf makannya berupa isim yang mutasarrif, maka boleh dibaca rofa atau nasob. Ya, jadi boleh al najani pun, wa tullabu janibun atau al-mudarrisuna najaniban, wa tullabu janiban. Atau khalidun amamaka atau khalidun amamuka. Wa kana ghaira wa kana ghaira mutasarrifin dan jika dhorof makannya itu bukan isim yang mutasarrif Nahwu contohnya atau iru fauqal gusni atau iru fauqal gusni. Burung tersebut ada di atas ranting. Maka fauqa di sini itu ghairu mutasarrif. Maka pada saat seperti itu wajaba nasbuhu. Maka pada saat seperti itu wajib dibaca nasob, tidak boleh dibaca yang lain wasayati wasayatil kalamu ala dzarfi fi babil maf'uli fihi. Dan akan datang nanti penjelasan mengenai dzaraf ini secara khusus dalam bab al-maf'ul fihi. Insyaallah taala. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.